Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah habibakumullah jami'an. Pelajaran yang terakhir kita ambil dari matan Al-Baiquniyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih al mengenai hadis musalsal. Nah, hadis yang berantai. Dalam artian berantai bagaimana? Dalam artian masing-masing perawi sepakat untuk menyampaikan hadis dengan lafaz yang sama. Baik lafaznya yang sama atau cara penyampaiannya yang sama. Misalkan gurunya ketika menyampaikan dalam keadaan sambil minum misalkan. Eh, haddatsana misalkan sambil minum. Nah, perawi yang berikutnya menyampaikan juga sambil minum juga. Itu nanti berarti mengikuti cara menyampaikannya. Paham ya? Nah, kemudian ada yang sepakat lafadznya. Lafadznya semuanya ketika menyampaikan hadis, hadis Mu'adz bin Jabal kemarin, wallahi inilah uhibbuk. Semuanya menyampaikan juga wallahi inilah uhibbuk. Perawi yang itu juga menyampaikan wallahi inilah uhibbuk. Ada lafaz yang sama semua. Ini namanya musalsal. Paham ya? Hadis yang berantai. Nah, berantai maksudnya sama-sama sepakat para perawi tersebut menyebutkan hadis yang sama atau menyampaikan hadis yang sama. Cara menyampaikannya sama. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Seperti misalkan misalkan ya, na'am ketika seorang perawi mengambil hadis dari gurunya kemudian gurunya menyampaikan hadis Rasulullah bu'istu ana wasa'aka hatain. Kalau kita diam gini orang enggak paham kan? Aku diutus dan datangnya hari kiamat kahatain seperti dua ini. Dua apa? Nah, dia menyampaikannya gini, kahatain. Nah, Rasulullah menggabungkan antara apa? jari tengah dengan jari telunjuk. Nah, aku diutus dan datangnya kiamat seperti ini. Nah, dijelaskan seperti ini antara apa? jari telunjuk jari tengah jaraknya dekat sekali. Paham ya? Nah, itu termasuk kalau semua perawi sepakat meriwayatkannya caranya seperti itu namanya musalsal. Apa maksudnya ya? Nah, contohnya mudah sekali ini. Nanti contohnya sini akan disebutkan nanti. Qala syarih rahmatullah rahmatullahi alaihi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Wakadali kalau law dan demikian juga seperti itu pula nah ketika ada orang yang berkata haddatsani 'alal ghada Ewa. Ya, telah menceritakan kepadaku guruku nah waktu itu dalam keadaan di atas makan siang maksudnya itu posisinya ketika menceritakan tuh ketika lagi makan siang nah perawi ini ketika mau menceritakan hadis juga dalam keadaan makan siang juga Paham maksudnya ya itu berarti yang contoh yang contoh apa apanya berarti keadaannya kan itu nah Suma in hadar rawi, kemudian sesungguhnya rawi ini, perawi ini, haddatsa di tahta, dia menceritakan kepada orang yang di bawahnya bahwa alal ghada, dalam keadaan dia juga di atas makan siang. Sama berarti kan? Seperti itu. Faqala tani pulan alal ghada. Semuanya gitu. Qala haddatsani fulan alal ghada. Qala tani pulan alal ghada. Semuanya ketika menceritakan lagi makan siang. Apa maksudnya ya? Itu berarti musalsal itu loh. Bisa dipahami itu kan? Nah, nah, mudah sekali misalnya. Panusam Fanusammi hadza musalsalan, maka yang seperti ini kita namakan dengan musalsalan hadis yang berantai. Berantai itu maksudnya semuanya sepakat untuk menyampaikan hadis yang sama. Dalam apa dalam menyampaikannya itu sama gitu loh. Lafaznya sama atau cara penyampaiannya sama. Paham ya? Nah. Kita lihat sini. Li'anna ruwata ittafaqu wa ini syahidnya. Li'anna ruwata ittafaqu fihi ala halin wahidah Dikarenakan para perawi mereka sepakat dalam masalah hadis tersebut untuk menyampaikan di atas satu keadaan. Paham ya? Keadaannya ketika makan siang itu makan siang semua dalam keadaannya itu. Bukan satu tempat maksudnya ya. Setiap perawi ketika mau menyampaikan ini juga dalam posisi makan siang. Perawi yang mau menyampaikan bawahnya lagi dalam keadaan posisi makan siang. Apa itu maksudnya ya? Naam. Kemudian fa'addaw wahum 'alal ghada. Maka mereka semuanya menyampaikan dalam keadaan mereka Nah, di atas makan siang maksudnya itu dalam keadaan makan siang. Paham itu maksudnya ya? Ya na'am barakallahu fikum. Misal mafhum ini? Berikutnya. Wa kadzalika idza tafaqa ruwatu 'ala sighatin mu'ayyanatin min al-ada demikian juga seperti itu pula apabila para perawi ruwat itu jamak dari rawi ya, para perawi itu sepakat na'am untuk menyampaikan hadis 'ala sighatin mu'ayyanah. Eh, menyampaikan hadis dengan bentuk yang tertentu minal ada berupa penyampaian, berarti yang diikuti penyampaiannya. Dalam menyampaikan tuh ngabara kalau fikum sama semua dalam menyampaikan cara menyampaikannya. Kalau yang ini menyampaikan dalam keadaan berdiri kemudian duduk tertawa, tersenyum. Itu juga sama semuanya. Berdiri, duduk, senyum, semuanya gitu. Itu namanya musalsal. Kita lihat sini. Pihak itu ditinjau dari sisi annahum kulluhum qalu bahwasanya mereka semuanya para perawi, mereka semuanya mengatakan qalu anba'ani fulanun Qala anba'ani fulanun. Qala anba'ani fulanun. Sama semua enggak ini? Lapatnya sama semua namanya musalsal. Nah, berarti musalsalun bi anba'ani itu, dikenal gitu. Oh ya, musalsalun bi anba'ani. Naam. Ila nihayat sanad sampai akhir sanad. Semua dari awal sampai akhir lapatnya sama. Anba'ani fulanun qala anba'ani fulanun qala anba'ani fulanun, qala sampai akhir sanad lapatnya anba'ani anba'ani anba'ani namanya musalsalun musalsalan bi anba'ani. Paham itu ya? Fa inna nusami hadza aidan musalsalan maka kami atau kita menamakan hal ini juga musalsal. Litifaqir ruwati ala sighatin muayyanah dikarenakan sepakatnya para perawi di atas bentuk yang tertentu bahwa wahya anba'ani. Paham itu ya? Kalau lafaz lain lain samit itu juga bisa samit tuh. Qala samit tuh, qala samit tuh. Semua samit tuh, itu juga musalsal. Paham belum ini? Naam, itu mudah sekali. Qalu musalsalun kul ala wasfin ata. Musalsalun kul ma wa ala wasfin ata. Maknanya yakni anna ma ata ala wasfin wahidin min ar-ruwah sawa'un kana hadzal wasfu fi sighatil ada aw fi halir rawi. Naam kata beliau sini fa idza tafaqa ar-ruwatu ala syai'in imma fi sighatil ada aw halir rawi fa inna dzalika yusama musalsalan. Artinya kata beliau yakni bahwasannya apa saja hadis apa saja yang dibawa eh, oleh salah satu para perawi atau oleh salah satu rawi di atas sifat yang satu, apa maksudnya? Maksudnya membawanya, menyampaikannya itu berdasarkan satu sifat itu ya, semuanya sama semuanya. Sawankan hadal wasu baik sifat ini sama-sama apa? visi kotil ada dalam bentuk penyampaiannya sama awfi hal rawi atau keadaan perawinya. pak belum ini maksudnya? Lafat menyampaikan itu sama atau Nah, dia apa? Dia mencontoh perawi yang lain ketika menyampaikan. Jadi keadaan rawinya dicontoh. Keadaan rawi dalam keadaan menyampaikan senyum, dia juga senyum. Kita lupa ya maksudnya. Kalau yang pertama ini kan nah apa barakallahu fikum bentuk penyampaiannya. Anba'ani anba'ani semuanya. Kalau yang kedua ini bukan bentuk penyampaiannya tapi apa? Cara menyampaikannya. Cara menyampaikannya kalau yang ini perawinya senyum, dia kan menyampaikan juga senyum itu loh, paham maksudnya? Nah, Ewa eh, qauluhu mislu ama wallahi amba'anil fata. Contohnya sebenarnya seperti ama wallahi amba'anil fata, Amba'anil fata ini. Wa qad taqaddama misal. Dan sungguh contoh ini sudah apa? Sudah kita lewati. Wadali kabi bi yaitu seseorang atau bi an kulu kullu wahidin minhum, salah satu di antara perawi tersebut mengatakan anba'ani fulan, qala anba'ani fulan ila nihayatis sanat Sampai akhir sanat semuanya alamat amba'ani Namanya apa ini? salon Hadis yang berantai. Nah, seperti itu. Fa inna nusami hadza musalsalan maka kami atau kita menamakan hal ini musalsalan anna ruwata ittafaqu fihi ala sighati wa sihatin wahidah fil ada dikarenakan para perawi mereka semua sepakat di dalam hadis tersebut untuk menyampaikan di atas apa di atas bentuk yang satu satu bentuk anba'ani anba'ani anba'ani paham itu maksudnya ya na'am Wa mislu dan contoh yang lain, malau tafaqu ala sifat sami'tu. Kalau seandainya mereka semuanya sepakat menyampaikan hadis di atas bentuk sami'tu. Ala sami'tu, ala sami'tu, ala sami'tu. Semuanya seperti itu. Lafaz sami'tu. Itu juga masalah bukan? Musalsal juga. Au qala atau lafaz qala. Qala, qala semuanya qala. Qala Muhammad, qala fulan, qala fulan, qala fulan. Itu semuanya juga masuk musalsal atau nahwi dzalik atau yang semisal itu. Fa inna kulla hadza yusamma musalsalan. Maka masing-masing atau sesungguhnya ini semuanya dinamakan dengan musalsal. Mudah kan musalsal? Ewa. Contohnya bawah itu kita baca ya. Nah, biar nanti tambah jelas. Qala al-muallif rahmatullah alaihi al-Imam al-Baiquni ka qad hadatsani qa'ima au ba'da an hadatsani tabassama. Ini. Seperti contohnya seperti itu. Nah, qad hadatsani qa'ima guruku itu telah menceritakan kepadaku dalam keadaan berdiri. Atau keadaan hadis tanya tabasama setelah menceritakan hadis senyum. Kamu ya? Ini contoh semua itu. Caranya oh, gurunya waktu itu ketika menceritakan hadis berdiri. Dia juga berdiri menyampaikannya. Setelah itu ternyata dia senyum. Dia juga senyum. Paham ya? Semuanya gitu perawinya. Itu berarti musalsal. Kita lihat yakni maknanya adalah anna min suwari al-musalsal bahwasanya termasuk bentuk-bentuk musalsal an yakuna rawi yaitu seorang perawi mengatakan haddatsani fulanun qa'ima. Telah menceritakan kepada si fulan dalam keadaan berdiri. Ewa. Qala haddatsani fulanun qa'ima. Yang berikutnya perawi juga mengatakan telah menceritakan kepada si fulan qa'ima dalam keadaan berdiri. Qala haddatsani fulanun qa'ima sampai akhir sanad. Telah menceritakan kepada si fulan dalam keadaan berdiri. Sama berarti kan ini? Nah, Qala haddatsani fulanun qa'iman wa hakadha ila nihayatis sanad. Dan seperti ini pula lah sampai akhir sanad. semua sama. Eh, si fulan menceritakan aku dalam keadaan berdiri. Berikutnya lagi si fulan menceritakan aku dalam keadaan berdiri. Apa itu maksudnya? Naam, seperti itu. Wa mithlu ma law Nah, contoh yang semisal itu juga eh, yaitu kalau seandainya ada orang mengatakan haddatsani fulanun wa huwa muttaji'un ala firasyih. Telah menceritakan kepada si fulan dalam keadaan dia nah barakallahu fikum muttaji' atau muttaji'? Eh? Berbaring atau bersandaran, eh? Berbaring di atas kasurnya atau bersandar di atas kasurnya? Dia ceritakan juga sampai begitu, berbaring, bersandar di atas kasurnya. Sama ditiru dari enam gerakannya dan juga cara menyampaikannya itu namanya musalsal sampai akhir sanad. Summa tafaqar ruwat ala misl dzalik fa innahu yakun musalsalan. Kemudian para perawi sepakat untuk menyampaikan hadis seperti keadaan yang pertama tadi yaitu sama-sama menyampaikan dalam keadaan berbaring atau nah bersandarkan di atas kasurnya, maka yang seperti itu dinamakan musalsalan. Mau salah ya? Fungsinya apa sih fungsinya? Fungsinya kemarin sudah kita sebutkan fungsinya nah barakallahu fikum untuk apa? Untuk justru menunjukkan bahwasanya perawi itu sangat kuat sekali dalam menghafalnya. Sampai kaifiahnya bagaimana cara menyampaikan ditiru juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah. Ambil satu lagi ya. Wa min suwarihi an yakul dan termasuk tanda, termasuk apa bentuk-bentuk musalsal juga ayyakul seorang perawi mengatakan haddatsani tsumma tabassama. Jadi ketika menerima haddatsani fulanun dia senyum. Kemudian berikut lagi perawi juga ketika mengatakan haddatsani fulanun senyum juga. Sampai akhir sanad. Nah, tsumma tabassama kemudian setelah itu dia senyum. Wa istamiru dzalika fi jami' sanad dan terus-menerus perawi tersebut seperti itu melakukannya sampai akhir sanad, seluruh sanad. Apa maksudnya ya? Haddatsani fulan. Berhenti senyum dulu. Oh ya. Kemudian berikutnya lagi perawi juga seperti itu kita menyampaikan haddatsani fulan, senyum. Seperti itu. Itu namanya musalsal. Namanya apa? Musalsal. Na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam. Satu contoh lagi. Allah musta'an. Biar selesai di sini karena apa? Karena contoh yang ini bagus contoh yang berikutnya ini. Walau anna ruwata ittafaqu fi riwayat hadis Abi Hurairah dan kalau seandainya para perawi pun sepakat di dalam meriwayatkan hadis Abi Hurairah, Abu Hurairah siapa namanya? Abdurrahman Sakhr Ad-Dausi. Naam, radhiyallahu anhu. Dan kalau seandainya para perawi mereka sepakat semuanya untuk meriwayatkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi kisah rajul al-mujami' fi nahar Ramadan. Mengenai kisah seorang lelaki yang dia berjima berhubungan badan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Kan ini termasuk apa? Pelanggaran ini. Nah, di situ nanti kisahnya apa kisahnya? Kisahnya nanti terakhir sekali Rasulullah mengatakan, "Apakah kamu mampu?" berkata budak. "Lah, ya Rasulullah, enggak mampu." "Apakah kamu mampu puasa dua bulan berturut-turut?" "Tidak mampu ya Rasulullah." Yang ketiga lagi, "Apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin?" Lak wahai Rasulullah, enggak mampu juga. Akhirnya terakhir Rasulullah membawa sebuah nah barakallahu fikum, sebuah tempat yang berisikan kurma. Nah, Rasulullah mengatakan, "Kalau begitu kamu sedekahkan dengan ini." Akhirnya apa? Akhirnya orang menurut juga mampu juga. Orangnya ternyata paling fakir di kampungnya itu. Paling miskin. Akhirnya akhirnya orang itu mengatakan, "Wahai Rasulullah, a'ala afqar minni? Apakah ada orang yang lebih fakir daripada aku?" Akhirnya Rasulullah apa? Ya udah berarti kurma ini kamu beri makan untuk keluargamu. Rasulullah tertawa sampai sampai nampak apa? Gigi gerahamnya. Nah, para perawi ketika menyampaikan hadis ini juga sama. Ketika sampai lafaz ini tertawa juga sampai gerahamnya nampak. Apa maksudnya ya? Itu nabi musalsal juga. Paham itu maksudnya ya? Kita lihat sini. Nah, alladzi qala ba'da an atathu shadaqah yaitu orang yang berkata setelah didatangkan padanya shadaqah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana afqara minni?" Apakah ada orang yang lebih fakir daripada aku? Fa wallahi ma bainala baitaiha ahlu baiti ahlu baitin afkara minni wahad nah maka demi Allah tidak ada di sekeliling atau di sekitar kampung ini yang ahlu bait yang memiliki keluarga yang lebih fakir daripada aku fadhahikan nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajid kemudian Rasulullah pun tertawa hingga apa hingga nampak nawajid apa nawajid itu gigi gerahamnya nah nah fasara kullu muhadditsin yadhhak ini maka akhirnya menjadilah masing-masing muhadis ketika menyampaikan hadis ini, ketika sampai lafaz ini langsung tertawa. Idza wasala ila hadil jumlah, saya eh, tertawa ketika sampai pada kalimat ini, hatta tabdu nawajid, nawajidu hingga nampak dan kelihatan gigi geramnya. Panusami hadza aidan musalsalan. Apa maksud ini? Ini juga dinamakan dengan musalsalan li anna ruwat dikarenakan para perawi ittafaqu fihi ala halin wahidah dikarenakan para perawi mereka sepakat semuanya Nah, barakallahu fikum menyampaikan hadis di atas satu keadaan wahya ad-dhahik tertawa. Tertawa tidak masalah, boleh, tapi jangan banyak-banyak tertawa karena Rasulullah memberikan ultimatum peringatannya sangat keras. Rasulullah mengatakan la tuksirud dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qulub. Jangan kalian banyak-banyak tertawa karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Maksudnya bagaimana? seringnya orang banyak tertawa, bergadang dan misalnya kemudian dikit-dikit tertawa, dikit tertawa dan tanpa ada sebab dan semisalnya itu biasanya mematikan hati maksudnya melalaikan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya. Tertawa enggak masalah, canda pun boleh tapi canda yang tidak mengandung unsur enam dusta atau tidak ada mengandung unsur penipuan dan semisalnya. Rasulullah juga pernah apa? Suatu ketika apa? Bercanda dengan seorang wanita. Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannatal ajuz. Tidak ada yang masuk surga perempuan tua. Akhirnya perempuan itu nangis. Nangis, nangis, kemudian nangis Rasulullah mengatakan eh, apa yang bikin kamu menangis? Nah, kenapa kamu menangis? Apa yubkik? Apa yang bikin kamu menangis? Kemudian perempuan tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau mengatakan bahwasanya enggak ada perempuan tua yang eh, yang apa masuk surga." Karena orang tua ini eh, perempuan itu tua. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Benar, di surga semuanya enggak ada perempuan tua, semuanya menjadi gadis semuanya." Tanda itu kan tapi benar tandanya. Rasulullah membacakan wajalna hunna abkaroh.